Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Baik. Fani bidin rahimani wa pada pertemuan yang terakhir kita membahas uh, sudah membahas dari hadis yang keempat dari Arba'in An-Nawawi Kita masuk ke hadis yang kelima Qala al-musannif rahimahullahu taala berkata al-musannif rahimahullahu taala al-hadisul khamis hadis yang kelima عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Belakang kedengaran enggak ini? Mic-nya nggak sampai. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, laisa minhu yang tidak ada perintahnya. Fahuwa raddun maka tindakan yang baru tadi tertolak. Ini hadis dengan lafaz yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Sedangkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dengan lafaz yang berbeda man amila barang siapa yang beramal amalan semua bentuk amalan laisa alaihi amruna pada amalan tadi tidak ada perintah dari kami fahuwa raddun maka amalan itu tertolak Taib. Ummul Mukminin ini kunyah dari kunyahnya Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa setiap istri Nabi alaihi salatu wasalam diberi kunyah dengan Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Dan juga kunyah beliau ialah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Rasul alaihi salatu wasalam ketika beliau masih berumur 7 tahun. Naam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap dari istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam adalah ummul mukminin dalam, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa azwajuhu ummahatuhum dan istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam ummahatuhum adalah ibu-ibu dari kaum mukminin. Nah. Kemudian Ummu Abdullah ini kunyah beliau yang lainnya dan di sana ada perselisihan perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah melahirkan kemudian meninggal anaknya atau Aisyah radhiyallahu taala memang tidak pernah memiliki anak. Ada dua pendapat dari kalangan para ulama namun yang sahih dan yang kuat insyaallah taala bahwa beliau radhiyallahu taala anha tidak pernah melahirkan atau tidak pernah keguguran. Ya, tidak pernah hamil dan tidak pernah pula melahirkan kemudian gugur e, meninggal anaknya. Nah. Dan diberikan kunyah Ummu Abdillah ini ketika beliau radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, setiap orang memiliki kunyah, sedangkan aku tidak pernah tidak tidak memiliki kunyah. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunyahlah engkau dengan Ummu Abdillah. Berkunyahlah engkau dengan Ummu Abdillah. Naam. Man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami. Yaitu membuat perkara baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Ini makna ahdasa Yaitu membuat perkara baru yang sebelumnya belum pernah ada. jaza syai'an lam yakun. Men mewujudkan membuat perkara yang baru lam yakun yang sebelumnya tidak pernah ada. Ya, misalkan antum membuat sebuah alat yang belum pernah ada sebelumnya itu. Antum dikatakan sebagai muhdis. Muhdis orang yang membuat perkara baru. Perkara barunya namanya muhdas. Ya, misal mungkin antum buat mesin cuci yang langsung keluar dalam bentuk setrikaan. Misal, ya, belum ada kan Abu Nufal ya? Belum ada. Misal demikian, ya dimasukkan mesin cuci e, dibuat alat mesin cuci begitu keluar sudah bentuk setrikaan. Yang sebelumnya belum pernah ada. Maka antum dikatakan muhdis orang yang membuat perkara baru. Nah, perkara barunya tadi namanya muhdas. Fi amrina dalam urusan kami yaitu fi dinina wa syariatina dalam perkara agama kami dan syariat kami. Ya, sehingga perkara baru yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ialah dalam perkara agama. Bukan dalam perkara dunia. Nah, ini yang sering keliru difahami oleh kaum muslimin, terlebih mereka yang memiliki pemahaman jelek terlebih mereka yang tidak suka dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ketika kita katakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, maka tertolak. Ya, kemudian dia mengatakan berarti sampean jangan naik motor, jangan pakai HP, jangan naik mobil. Zaman Rasul alaihi salatu wasallam itu tidak ada HP, ndak ada motor. kamu dakwahnya jangan pakai mic. Ya, jangan pakai radio streaming, jangan pakai laptop. Kenapa? Zaman Rasul tidak ada. Yang dimaukan ialah fi amrina dalam urusan kami yaitu dalam agama dan syariat kami. Ma yaitu malam yusra'hu Allahu wa rasuluh. Yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga makna hadis ialah barang siapa yang membuat perkara baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam agama dan syariat kami yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya fahuwa raddun maka amalannya tertolak difahami ini? nah dan ini ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah fahuwa raddun ini menunjukkan bahwa yang namanya amalan meskipun dibangun di atas keikhlasan saja tidak cukup untuk amal tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak cukup dengan ikhlas atau tidak cukup saja dengan kalimat anggapan baik ini kan baik menurut mereka. Ini kan baik menurut kami. Kami melakukannya dengan keikhlasan. Tetapi jika tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu merupakan perkara baru, meskipun dengan niat ikhlas kalian, meskipun dengan anggapan baik kalian, tertolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu hunafa tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah melainkan perintahnya tadi untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, hunafa yang lurus. Dan juga ini sesuai dengan ayat wan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153 Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin dan juga ayat wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan ini dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Yaitu apa? Ikutilah petunjukku kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ikutilah ajaranku. Inilah jalanku. Jangan kalian kalian membuat jalan-jalan yang lain. Jangan kalian membuat perkara yang baru. Ini mustaqiman, jalanku yang lurus fattabi'uhu maka ikutilah jalanku yang lurus tadi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam. Tuh saya enggak mencari agama Islam selain Islam kok kata orang. Agama saya Islam. Agama saya Islam, saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan saya bersaksi bahwasanya agama saya Islam. Kok Anda katakan kepada saya wa may yabtaghi ghairal islami dinan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama. Kita katakan Anda, ya, kita katakan Anda yang mengatakan bahwa Anda adalah seorang muslim, agama Anda adalah Islam tapi Anda apa? masih mencari syariat yang baru. Buktinya apa? Anda membuat perkara baru. Berarti kalian berarti Anda Bapak telah mencari syariat baru, berarti telah mencari agama baru. Sehingga tidak hanya mereka yang murtad dikatakan mencari agama selain Islam, mereka-mereka yang membuat perkara baru itu mereka pada dasarnya ialah membuat agama baru. Yang Islam berlepas diri, yang Islam tidak mensyariatkannya, berarti itulah itu ajaran selain Islam. Nah, fala maka tidak akan diterima selamanya. Ya, dari orang tadi. Wa fil khasirin dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Tanya. Hadis ini ikhwani fitrin rahimani wa rahimakumullah sebagai mizanul amal. Timbangan amal zahirah yang zahir. Timbangan amal zahirah yang zahir. Adapun timbangan amal yang batin ialah hadis yang pertama dari hadis Arba'in An-Nawawi. in Innamal a'malu binia. Timbangan amal hati itu hadis yang pertama. Adapun zahirnya sekarang ialah timbangannya hadis ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Sehingga amalan kita ada barometernya. Ada tolak ukurnya ketika sudah tidak sesuai dengan tolak ukur, sudah tidak sesuai dengan barometer yang sudah ditetapkan, maka keluar dari agama Islam amalan kita tadi. Teranggap dalam ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari selain agama Islam menjadi agamanya. Naam. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Al Imam Muslim Rasul alaih salatu wassalam menggunakan lafaz man amila amalan. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan. Di sini ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah lafadznya lebih umum. Lafadznya lebih umum dari riwayat Bukhari. Pada riwayat Al Imam Bukhari, Rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man ahdasa. Barang siapa yang membuat perkara baru kan jelas, khusus, ya yang buat perkara baru. Dalam lafaz Imam Muslim Rasul alaihi salatu wasalam lebih umum lafadznya. Man amila sapa wonge, sapa wae wonge sing beramal. Entah itu amalan yang baru atau amalan yang memang pada dasarnya sudah ada tuntunannya. Faham ini perbedaan maknanya? Abu Noval? Diulangi. Abu Ali paham? Belum, belum paham. Di riwayat Bukhari dan juga yang disebut yang disebutkan pula oleh alimah Muslim, Rasul mengatakan man ahdasa, barang siapa yang membuat perkara baru. Perkara baru yang dia buat, yang dia lakukan adalah perkara baru. Nah, pada riwayat yang lain dari, dari, riwayatnya Imam Muslim, Rasul dengan eh, menggunakan lafaz yang umum, man amila. Barang siapa yang beramal, maka masuk di situ amal yang baru yang diada-adakan atau amal yang pada dasarnya sudah ada dasarnya. Nah, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan umum, Laisa alaihi amruna. Amalan tadi tidak ada perintahnya dalam pada kami. Fahuwa raddun maka tertolak. Faham bedanya? Sehingga ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah pada lafaz yang kedua ini lebih umum. Masuk di sana muamalah, masuk di sana ya bentuk ibadah. Barang siapa yang bermuamalah, beribadah yang tidak disyariatkan dalam Islam muamalahnya maka tertolak. Muamalah dengan ahlu bid'ah, muamalah dengan kaum kufar yang tidak pernah diperintahkan, tidak pernah diajarkan cara muamalah tadi atau menyelisihi akidah-akidah, menyelisihi prinsip-prinsip Islam. Maka masuk dalam hadis ini, man amila amalan sehingga pada lafat Imam Muslim sangat umum sekali. Tidak hanya perkara bid'ah. Ya, tidak hanya perkara bid'ah. Mereka-mereka yang keluar dari prinsip Islam. Ya, mereka-mereka yang keluar dari prinsip Islam dalam hal manhaj, akidah, muamalah, ya, yang tidak dianjurkan, tidak disyariatkan dalam agama Islam ini, Fahuwaradun maka tertolak. Masuk dalam hadis ini. Kalau dalam riwayat Al-Imam Bukhari khusus man ahdasa membuat perkara baru. Nah, sehingga jika digabungkan lafaz Imam Bukhari dan juga Al Imam Muslim sangat luas sekali. Barang siapa yang membuat perkara baru atau dia beramal dengan amalan yang tidak pernah kami ajarkan, yang tidak pernah kami syariatkan, maka tertolak. Maka tertolak. Nah, difahami ini? Paham ya perbedaannya? Nah. Padanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ada faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang disebutkan oleh Muhammad bin Salih al uthaymin rahimahullah taala yang pertama yaitu tahrimul ihdath fi syai'in tahrimu ihdath syai'in fi dinillah. Haramnya membuat perkara baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barang siapa yang membuat agama baru, membuat perkara baru, maka secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi alaihi salatu wasalam nabi yang berkhianat. Berarti dia juga telah menuduh secara tidak langsung bahwa nabi tidak mengetahui perkara yang baik. Berarti dia juga mencela Rasul alaihi salatu wasalam bahwa Rasul tidak menyampaikan syariat sehingga dia menyampaikan syariat baru. Ya. Konsekuensinya mereka-mereka yang membuat amalan baru ini sangat besar. Sangat besar. Ya, sehingga sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa niat baik saja tidak cukup untuk menjadikan amalan itu diterima meskipun meskipun hati itu merasa tenang. Ya, bahkan sebagian mereka para pelaku kebitahan ketika mereka mengamalkan bid'ah mereka mereka sangat khusyuk, tenang. Bahkan mereka lebih khusyuk eh, ketika mereka melakukan kebid'ahan tadi ketimbang mereka melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Salat mereka lebih khusyuk di kuburan Ya, puasa mereka lebih khusyuk, lebih tenang kalau puasa-puasa mutih. Ya. Zakatnya mereka itu lebih yakin kalau diberikan kepada kelompoknya. Nah, ini Abu Novel pengalaman. <laughs> ya, Abu Novel ya. Nah. Sehingga faedah yang berikutnya ialah Meskipun pada dasarnya sebuah amalan itu ada syariatnya, ada perintahnya. Tetapi dilakukan dengan sifat-sifat tertentu yang tidak diajarkan dalam agama, maka tertolak. Saya ulangi. Sebuah amalan yang pada dasarnya terdapat syariat ada tuntunannya namun dilakukan dengan sifat-sifat yang tidak diajarkan dalam Islam maka itu amalannya tertolak amalannya tertolak Contoh Zikir Ya Zikir merupakan perkara yang syar'i yang disyariatkan yang dianjurkan dalam agama Islam. Tetapi apabila zikir tadi dilakukan dengan kaifiyah dengan sifat-sifat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam maka zikirnya pun tertolak. Misal dengan berjamaah ya. Atau dengan zikir-zikir yang lainnya dengan tata, cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW tertolak dengan alasan apapun mereka mengatakan dengan yang demikian zikir kami lebih khusyuk kita katakan apakah Rasul SAW manusia yang tidak mengetahui perkara-perkara yang khusyuk apakah kalian lebih khusyuk ibadahnya ketimbang Nabi SAW Nabi Alaihissalam ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling paham, paling mengerti bagaimana ilmu, bagaimana amalan itu dikerjakan. Ketika kalian membuat perkara baru yang sifat tadi tidak pernah diajarkan oleh Nabi, berarti kalian menganggap diri kalian lebih pintar, lebih berilmu dari Nabi Alaihissalam sehingga kalian membuat perkara yang lebih baik yang tidak diketahui oleh Nabi Alaihissalam. Ya, ternyata konsekuensinya sangat besar. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil Nah, Sebelumnya, ya, ada faedah juga yang disebutkan oleh beliau bahwa yang namanya mutaba'ah mencocoki syariat tidak akan terwujud kecuali dia mencocoki pada enam perkara. Harus cocok pada enam perkara. Ya. Enam perkara ini harus kita mencocoki syariat. Jika keenam nanya tadi, enam poin itu tidak terpenuhi, maka belum dikatakan muafak, Belum dikatakan mencocoki syariat. Yang pertama, ayakun al-amal muafikan li syariah fi sababihi. Yang pertama ialah sebab amalnya harus mencocoki syariat. Contoh. Ya, salat dua rakaat. Ya, contoh ibadah salat dua rakaat. Misal kita salat dua rakaat ketika hendak masuk masjid. Ini kan diperintahkan. Sebab salat dua rakaat karena kita masuk masjid. Ini sebabnya. Maka ketika kita sholat dua rakaat dengan sebab yang tidak dijadikan syariat sebagai sebab, maka ibadah kita tertolak. Contoh, kita masuk rumah sholat dua rakaat. Sebabnya kita sholat dua rakaat karena masuk rumah. Maka, maka ini ialah perkara yang tertolak. Meskipun sholat loh. Apa sebab amalan itu tertolak? Karena dia menjadikan sebab yang tidak dijadikan sebab oleh syariat. Paham ini? Nah. Contoh yang lain. Seseorang membuat hari raya hari raya baru untuk memperingati kemenangan kaum muslimin perang Badar. Ya, membuat perayaan untuk memperingati kaum muslimin ketika mereka memenangi perang Badar. Makanya demikian pun tertolak. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak menjadikan kemenangan kaum muslimin di perang Badar sebagai hari raya. Yang dijadikan sebab dalam hari raya dalam syariat ialah ketika kita sudah berpuasa selama 30 hari atau ketika kita sudah sudah apa? Setelah kita melakukan manasik haji, maka ada Idul Adha. Itu sebabnya. Apabila sebab di, e, di luar dua sebab ini kemudian dijadikan sebagai hari raya, maka tertolak. Maka perlu sebenarnya kita mengetahui sebab syariat itu diadakan. Kenapa? Dengan demikian kita bisa mengetahui ketika amalan tadi ya bentuk amalan tadi dikerjakan di tempat lain dengan sebab yang lain maka tertolak. Maka tertolak. Apa dasarnya? Dasarnya ialah kalian atau amalan tersebut dikerjakan berdasarkan sebab yang tidak dijadikan sebab oleh syariat. Jadi ketika kita melihat perkara baru, dilihat dulu sebabnya. Apa sebab Anda melakukannya? Ketika sebab yang eh, ketika amalan tadi dilakukan, dilaksanakan berdasarkan sebab yang bukan dari syariat, kita katakan batil. Jangan ragu. Kenapa? karena syariat tidak menjadikan itu sebagai sebab untuk kita beribadah. Paham Bu Ali? Nah. Paham Bu Isan? Yang kedua. mencocoki syariat dalam hal ilmunya dalam hal ilmu. Misal, dalam syariat Islam menyembelih hewan kurban itu dengan dengan apa? Hewan kurban itu bentuknya apa? Sapi, kambing, unta. Itu ilmunya. Ilmu dalam syariat dalam menyembelih kurban ialah berupa sapi, kambing atau unta. Maka ketika ada seseorang yang berkurban dengan kuda, maka kurbannya tertolak. Kenapa? Dikarenakan ilmu yang dia gunakan ialah ilmu yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, maka bisa kita eh, kita jadikan juga sebagai tolak ukur dalam sebuah amalan. Kita tanyakan, apa sebab Anda melakukan ibadah ini? Ternyata sebabnya benar. Sebabnya ialah sebab yang memang syariat jadikan sebab. Tanya yang berikutnya. Dasarnya apa? Atas ilmu atas dasar ilmu apa Anda mengamalkan amalan ini? Ternyata ilmu yang dia praktekkan tadi yang dijadikan sebagai dasar amalannya tidak ada dalam syariat baik dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul alaihi salatu wasalam maka amalan Anda tertolak. Kenapa? Karena ilmu Anda sebagai dasar amalan Anda itu tidak mencocoki syariat. Jelas ini? Jelas. Atau jenis yang kedua ini kita katakan harus mencocoki syariat dalam hal jenis. Ya, mencocoki syariat dalam hal jenis. Contoh yang lain, seseorang berzakat. Zakatul fitr. Zakat fitri. Dia berzakat dengan uang. Zakatnya dengan uang Apakah zakatnya diterima? Tidak. Kenapa? Karena syariat mengajarkan jenis yang dijadikan zakat adalah bentuk makanan pokok. Contoh yang lainnya, antum zakat, ada seorang berzakat. Makanan kebiasaan atau makanan pokok mereka ialah beras. Kemudian orang tadi berzakat dengan tiwul. Tiwul oyek, oyek ireng nih. Nah, diterima enggak zakatnya? 5 kilo loh. Nggak cuma dua setengah kilo, 5 kilo satu kepala. Diterima tidak? Tidak. Kenapa? Karena jenisnya tidak sesuai dengan yang dituntunkan dalam syariat. Dipahami ini? Yang ketiga, mencocoki syariat dalam hal kadarnya. Mencocoki syariat dalam hal kadarnya. Maka apabila ada seseorang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang melebihi kadar yang ditentukan dalam syariat, maka tidak diterima. Contoh Seseorang melakukan wudhu untuk sholat sampai empat kali. Wudhunya dikerjakan sampai empat kali. Apakah semua wudhunya diterima? Apakah wudhunya diterima? Tidak. Kenapa? Karena Islam mengajarkan bahwa wudhu itu cuma satu kali. Gak perlu diulang. Ragu. Ya, dengan alasan ragu wah tadi saya sudah niat apa belum ya? Wah kira-kira wudhu saya diterima enggak apa enggak ya? Saya butuh lagi lah. Ini tertolak. Tertolak. Kenapa? Karena syariat tidak pernah mengajarkan untuk kita wudhu dua, tiga atau empat kali. Cukup satu kali sudah mencukupi kita untuk melaksanakan sholat dengan wudhu yang satu. Nah, kehendak ya Bu Isan. Tadi wudhu empat kali. Apakah semua ditolak? Atau di sana ada yang diterima, kemudian ada yang ditolak? Kalau diniatkan dari awal empat kali tertolak semua, berarti sholatnya juga gak diterima. Ya kan konsekuensinya seperti itu. Kalau wudunya tertolak, berarti kan salatnya juga nggak diterima ya ya Bu Ali ya. Gitu. Nah, Bu Ali? Kalau yang diniatkan beraku terus dia jauh lagi dua tiga kali empat kali, yang pertama diterima, yang selanjutnya tertolak. Gitu. Yang pertama yang pertama diterima, yang dua tiga empat itu tertolak. Yang dua tiga empat tertolak. Alah, belum, belum ditanya. Saya rubah, misal seperti ini. Seseorang membasuh anggota wudhunya empat kali. Kalau tadi wudhunya empat kali, wudhu selesai ulang lagi, wudhu selesai ulang lagi. Sekarang orang ini kumur-kumur empat kali. Kumur-kumur istinsak mat mato empat kali, cuci uh, basuh um, eh, usap basuh cuci muka empat kali, tangan empat kali, kaki empat kali, kepala empat kaki empat kali. Diterima tidak wudhunya? Tidak. Ah? Semua wudunya nggak diterima. Iya. Yakin. Abu Isan? Yakin, nggak diterima. Abu Ali? Nggak diterima. Tidak diterima. Taib. Saya sebutkan kalamnya Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Rajulun, misalnya dzalik contohnya. Rajulun tawadda'a arba'a marratin ay ghasala ghasala kulla 'adwin arba'a arba marrat. Seseorang berwudu empat kali yaitu mencuci setiap anggota wudunya empat kali. Dia mengatakan farrabi'atu la tuqbal. Maka yang keempat tidak diterima yang tidak diterima yang keempat. Adapun wudhu apa membasuh atau mencuci yang tiga kali itu diterima. Kenapa? Karena itu sesuai dengan sesuai dengan tuntunan syariat yang tidak diterima hanya yang keempat. Sehingga wudhunya wudhunya Abu Nafal wudhunya Wudunya Bu Novel? Lo <laughs> kok ragu? Diterima apa ora? Kaifiatnya enggak? Hah? <laughs> Enggak sesuai syariat. Kita seperti dikit Enggak, yang tadi ini kasusnya. Enggak, kayaknya enggak diterima. <laughs> Dia apa namanya tangan si apa cuci tangan kanan empat kali, tangan kiri empat kali, kemudian kumur-kumur empat kali, cuci muka empat kali, kepala Mbak basuh kepala empat kali, kaki empat kali. Dikatakan oleh Syekh, farrol biatulah Tukbal. Yang keempat, basuhan yang keempat tidak tidak diterima. Nah, pertanyaannya saya, pertanyaan saya adalah apakah wudhunya sah? Jawaban Abu Ali diterima? Diterima. Yakin? Bid'ah lu. Ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Karena yang ketiga kan ya, kan diterima yang ketiga yang empatnya enggak diterima. Saya enggak mengatakan kok yang diterima, cuma mengatakan farabi'atu la tuqbal, yang keempat enggak diterima. Uh -uh. Cuma mengatakan farrobi la tuqbal basuhan atau cucian yang keempat itu tidak diterima. Sekarang pertanyaannya, apakah keseluruhan wudhunya tadi sah? Nah, kalau enggak diterimanya iya, yang keempat tidak diterima. Sekarang keseluruhan wudhunya sah atau tidak? Sah apa tidak? Eh? Wallahualam. Biar Bu Nufal. Setelah ditelaah dan diteliti. Tidak sah. Tidak sah. Yakin tidak sah. Karena tidak menjadi syariat dan tetap salah. Oh iya, masuk man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Atau man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Berarti salat Anda juga tidak diterima, Mas. Eh, Bu Nafal. Ya, pisan. Wallahu alam sah salatnya. Eh, sah wudunya. Namun Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Man zata ala dhalika faqad asaa wa ta'adda wa dhulama Nabi tidak mengatakan batola wuduhu. Nabi tidak mengatakan batal wudhunya, batal wudhunya tidak. Tapi Nabi Alaihissalam mengatakan barang siapa setelah mempraktekkan wudhu tadi tiga kali tiga kali, kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang melebihi itu, itu melebihi tiga kali, faqad asaa, maka dia sungguh telah berbuat kejelekan, wata ada melampaui batas, wadolama dan telah berbuat dolim. Dari hadis ini Apakah Nabi mengatakan batal wudhunya? Tidak, tapi dia wa asaa wa ta'adda wa dzalama. Telah membuat kejelekan, telah melampaui batas, membuat tindakan kriminal, ya, tindakan kejahatan dan juga kezoliman. Berarti wudhunya ba wudhunya sah. <laughs> wudhunya sah. Yang keempat. Yang keempat dari apa ini Abu Nufal? dari faedah hadis. Loh, lari kemana Bu Noval ini? Yang keempat dari apa Bu Noval? Dikatakan mencocoki syariat. Satu, dua, tiga sudah. Yang keempat, ayakunal amal muwafiqan li syariah fil kaifiyah harus mencocoki syariat dalam hal kaifiyah tata caranya bahasa Jawa ini nih ya. harus cocok kepri kepriwene ya, bahasa ngapak kepriwe ini kudu cocok ya bagaimananya harus cocok kaifiahnya harus cocok dalam syariat contoh contoh seseorang sholat di masjid dia sholat sujud tapi sebelum ruku sholat dia sholat sujud tapi sujudnya tidak di, tidak tidak didahului dengan ruku artinya apa sujud dulu kemudian bangkit baru ruku nggak tertib maka tidak sah sholatnya atau kita katakan wudunya misalkan, ya, dia mulai dengan membasuh muka, eh membasuh rambut, kemudian kaki, tidak urutan. Kaifiahnya tidak sesuai dengan syariat, maka tertolak. Ya. Wudunya tertolak, sholatnya dia juga tertolak. Nah. Hendak ya Pak Novel. Contoh, antum wudu dengan urutan yang tertib, dengan urutan tertib, cuci, cuci tangan, basuh kedua telapak tangan, e, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, basuh muka, kemudian e, apa namanya membasuh tangan sampai ke siku, kemudian rambut. Sampai mau antum mencuci kaki terhenti. Ya, terhenti. Qadarullah ada kejadian yang mengharuskan antum menghentikan wudhu antum tadi, antum harus pergi. Meninggalkan wudhunya antum. Selang sampai sejam, ingat, oh ya, anak tadi wudhu. Anak tadi wudhu belum selesai, kaki belum tak cuci. Nah, Kemudian antum tinggal basuh kaki. Nah, tinggal nyuci kaki. Kira-kira sah wudunya antum? Daripada salah menjawab salah menjawab Allah alam. Naam. Pintar Abu. Abu Ihsan Tidak sah, kenapa? karena tidak perlukan disebabkan ada kejadian enggas melakukan hal tersebut. Berurutan kok? Gak berurutan gimana? Berurutan, urut. Tinggal kakinya aja, urutan dia. Karena ada jeda itu. Hah? Jedanya yang menyebabkan Jedanya yang menyebabkan. Nah, jika jeda yang menye yang memisah antara anggota wudhu ya dengan anggota wudhu satu dengan wudhu yang lain dengan jeda yang terlalu terlalu terlalu lama maka harus mengulang wudhunya dari awal tidak cukup hanya kemudian tinggal cuci kaki saja gitu Abu Novel ya tapi kalau cuma sebentar jedanya eh, yang apa sebentarnya tadi itu jedanya masih dalam kondisi kita seperti orang yang berwudhu ya yeah. Kondisinya kita eh, kita terlihat seperti orang sedang berwudu. Mungkin terjeda sebentar karena mungkin pecinya jatuh. Ya, atau mungkin karena jamnya jatuh atau yang sebentar saja masih terlihat kayak orang berwudu, maka sah wudunya. Tapi kalau jedanya tadi sampai tertinggal lama tadi sampai setengah jam, ya, maka yang demikian kata para ulama harus mengulang wudunya dari awal. Yang kelima, ayakun al-amal muwafiqan li syariah fi zaman harus mencocoki syariat dalam waktu dalam hal waktu harus mencocoki syariat misal seseorang melakukan ibadah kurban di bulan Muharram apakah diterima kurbannya Apakah diterima kurbannya? Tidak. Ya, meskipun dia dilakukan dengan ikhlas dengan hewan kurban yang sama, sapi atau kambing atau unta, tetapi tidak pada waktu yang sesuai dengan syariat ajur, anjar, a, ajarkan, maka tidak diterima ya, kurban tadi. Atau dia berpuasa, meniatkan puasa bulan Ramadan di bulan Zulqa'dah misalkan. Apakah diterima puasanya? Tidak. Nah, yang terakhir, yang keenam, harus mencocoki syariat dalam hal tempat. Dalam hal tempat harus mencocoki syariat. Misal seseorang dia beriktikaf di rumah dengan niat iktikaf saya mau iktikaf lah di rumah. Ya, di bulan Ramadan misalkan 10 hari terakhir dia mau iktikaf. Tapi dia iktikafnya di rumah, tidak di masjid. Apakah sah iktikafnya? Tidak. Kenapa? Karena tempat yang dia jadikan untuk ibadah tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, sehingga enam usul ini harus kita cocok padanya. Ketika salah satu saja tidak mencocokinya, tidak mencocoki syariat dalam enam poin tadi, maka amalan kita tertolak. Sebabnya sama, jenisnya sama, waktunya sama, tapi e, pada kadarnya tidak sama, tidak sesuai dengan syariat, maka tidak diterima amalan hamba tadi. Naam. Saya punya contoh kasus. Aku novel ada itu. Yang punya, aku ah, isan juga punya. Man ba'a awistara ba'dal adzan tani min yaumil jum'ah. Orang yang jual beli setelah azan kedua atau setelah azan untuk ditegakkannya khutbah di hari Jumat. Dan orang ini termasuk orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Abu Noval, apakah akad jual belinya sah? Batil. Hah? Batil. Oh, ada bisa baca batilnya ya. <laughs> yang yang bisa dibaca coba batilnya aja ya. Oh, ada tulisannya batola ini batil ini. <laughs> dilihat mana yang dibaca ini. Ada tulisan batola, wah ini batil. Nah, jual belinya batil, batal. Kenapa? Dikarenakan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana bunyi ayatnya? Bagaimana bunyi, bunyi ayatnya? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' apabila telah dipanggil untuk kalian pada hari Jumat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah dipanggil untuk shalah miyaumil jumu'ah pada hari Jumat fas'au ila dzikrillah maka bersegeralah untuk menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala wadzarul bai' dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Maka ketika sudah dikumandangkan azan yang kedua bagi mereka yang berpendapat azan kedua ada maka batal ya, batil jual belinya. Tidak sah. Haram. Ya, haram. Kenapa? Karena Allah mengatakan wazarul baik, tinggalkan jual beli. Haram jual belinya. Ya, kata Syekh, walau waqa'a kalau terjadi demikian, wajaba raddal baik wajibah rodul baik maka wajib mengulang jual belinya fayaruddu saman ilal mushtari barangnya uangnya dikembalikan ke pembelinya barang yang dibeli dikembalikan ke penjualnya kemudian dilakukan akad jual beli lagi Nah, Ada banyak contoh yang dibawakan oleh Syekh, namun kita cukupkan satu saja karena sudah jam 9. Nah, Allah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya باذنillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.